Nifak. Karena kalau alasan agama, kalau alasan dakwah tidak mungkin seorang sunni bisa didapati akrab gaul dengan mesranya dengan bid'i seorang salafi dengan hizbi tidak mungkin kata Fudel bin Iyad kalau ada ya berarti nifak berarti memang dasar kemunafikan ada padanya tidak mungkin tidak pasti itu dan betapa banyaknya golongan yang seperti ini. Dia rela mengorbankan prinsip agamanya, dakwahnya demi ambisi duniawi atau keuntungan-keuntungan pribadi yang dia inginkan. Sehingga dia mau dekat dan akrab bergaul datang di majelis-majelis mereka dan bersama mereka. نسأل الله العافية والسلامة Imam Auza'i tadi telah kita sebutkan mengatakan tentang orang yang datang di sana, datang di sini mau duduk bergaul bersama ahlu sunnah tapi juga gaul bersama hizbiyin, bersama ahlul bidah Beliau katakan hadza yurid an yusawwiya bainal haqq wal batil. Ini orang ingin menyamakan antara hak dan batil. Ingin meratakan antara hak dan batil. Setelah meriwayatkan asar Imam Auza'i ini Ibnu Battah menyebutkan komentar beliau. Sodakal Auza'i. Perhatikan. Maka benar betul Imam Auza'i dengan pernyataan tadi. Wa aqulu hadza rajul la ya'riful haq minal batil. Dan aku menambahkan kata Ibnu Battah bahwa Orang yang seperti itu berarti tidak mengenal al-haq. Berarti dia nggak tahu al-haq itu seperti apa dan apa konsekuensi yang dituntut darinya. Berarti dia nggak ngerti. Dia nggak belajar dengan benar apa itu al-haq. Walal kufra minal iman Dia pula berarti nggak ngerti apa itu iman Apa itu kufur dan konsekuensi masing-masingnya. Wa fi mithli hadza nazala al-Qur'an wa waradatis sunnah 'anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seperti itu turun ayat Quran orang-orang yang seperti ini. Ya ke sini ya ke situ. Ya bersama ahlu sunnah ya bersama ahlu bidah. Ya mau bersama salafiyin juga mau bersama hizbiyin. Seperti itu ayat-ayat Quran turun. Seperti itu sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Kemudian beliau bawakan ayat 14 dari Al-Baqarah. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Munafikin, Allah sebutkan konteksnya terkait munafikin. Kalau bertemu dengan orang yang beriman, mereka katakan kami seperti kalian, kami juga beriman. Kalau sedang bersama para syaitonnya, mereka katakan kami bersama kalian. Kami sesungguhnya hati kami tetap bersama kalian para syaiton. Inama nahnu mustahziun adapun rahimahullahu taala. La katharahumullah, semoga Allah tidak perbanyak mereka. Kata Ibnu Battah wa Allah wa iyyakum min syarril munafiqin wa kaidal baghin. Semoga Allah selamatkan kami dan kalian dari kejahatan munafiqin dari tipu daya bagin orang-orang zalim yang melampaui batas wala ja'alanallahu wa iyyakum minal la'ibina biddin semoga Allah tidak jadikan kita semua tidak dijadikan dari orang-orang yang mempermainkan agamanya la'ab main-main dalam agamanya nggak serius nggak sungguh-sungguh dijadikan main-main saja. Laibin. Sehingga berani melakukan sesuatu yang bahkan mengancam akidah dan imannya. Mengancam manhajnya. Main-main. Agamanya dibotan. Datang ke sana, datang kemari, ikut sana, ikut sini Wala Semoga Allah tidak jadikan kita orang-orang yang dicurumuskan oleh syaitan ke lembah kehancurannya fartaddu naqisin wa saddu hairin sehingga mereka kembali ke belakang mundur dan bahkan dengannya mereka telah menghalangi orang dari jalan Allah, dari orang-orang yang bingung dalam beragama. Oleh sebab itu dilarang membantah dalam rangka membela ahlul batil debat, mendebat untuk membela. Enggak mereka gini kok anu ini itu. Jangan ini anu ini. Karena 107 wala tujadil kamu mendebat orang-orang yang berkhianat kepada diri mereka sendiri. Makna ayat bahwa tidaklah mendebat untuk mereka kecuali orang-orang yang sama seperti mereka. Karena dilarang oleh Allah, makanya wala tujadil. Karena orang yang mendebat untuk membela. Siapa bilang mereka itu sesat? Siapa bilang mereka itu hizbi? Mereka anu dia mendebat, membela dengan subhat-subhatnya, dengan segala cara dan yang dia punya tidak akan dia lakukan itu kecuali karena dia sama seperti mereka. Karena ada kesamaan, karena dia mirip dan serupa dengan mereka, makanya dia nggak terima kalau mereka ditahdir. Makanya dia nggak terima kalau mereka dicela dan dibicarakan. Maka dia debat, dia bela. Dan itu dilarang oleh Allah, wala tujadil 'anil ladzina yaqtanuna anfusahum. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ketika ditanya tentang orang yang membela ahlul bidah Apakah sama seperti mereka? Jawab beliau, Hadaminhum, minhum. Hada da'in lahum bila syak, Hada minhum. Tidak diragukan orang ini sama seperti mereka. Bahkan dia menjadi da'inya. Dengan pembelaannya dia menyeru orang untuk mengikuti kebid'ahan dan kesesatan orang ini. Dia menjadi dai-nya. Falladhi yubarrir lahum wa yudafi anhum la syaka annahu minhum. Yang mentabrir mentabrir itu memuluskan jalan mereka. Memberi alasan-alasan, memberi uzur-uzur untuk mereka bahkan mengeluarkan dalil untuk syubhat pembelaan terhadap mereka. Tidak diragukan lagi orang ini sama seperti mereka walaupun dia mengaku di atas sunnah. Walaupun dia mengaku di atas manhaj, di atas al-haq. Sama seperti mereka tidak ada beda. Dan bahkan yang semacam itu seperti Ibnu Battah katakan muttaham bin nifaq di kalangan ulama salaf tertuduh dengan kemunafikan. Sangat dikhawatirkan orang ini munafik. Karena seperti orang yang seperti dialah ayat turun. Celaan Allah kepada munafikin tadi. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون Ya turun kepada orang-orang seperti ini. Muttaham bin nifaq. Bukan main-main, bukan perkara ringan di kalangan salaf yang seperti itu. Orangnya tertuduh dengan kemunafikan, khatir. Jaddul khatir. Sangat berbahaya. tidak bisa dipercaya orangnya, tidak bisa diberikan amanat kepadanya karena dia sangat memadorotkan ahlus sunnah tadi menyeret orang terjerumus membuat orang tertipu kalau fulan atau kelompok ini sesat dan gak baik kan nggak mungkin fulan ini ikut di sana ngisi di mereka ikut daurahnya dan semisalnya akhirnya kan menipu orang muttaham bin nifaq wal billah demikian sikap dan manhaj ahlu sunnah dan salafus saleh rahimahumullah orang yang bersungguh-sungguh dan serius dalam wala wal baraknya lillah dalam hub wal bughd lillah karena Allah memerintahkan untuk orang itu dengan penuh keseriusan. Allah sebutkan dalam ayat dalam Quran terkait nabinya Yahya alaihi salam khudil kitab biquwwah wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha khudil kitab bi quwwah Ambil kitab itu dengan kekuatan. Artinya ambil, amalkan. Dengan kekuatan, dengan serius. Dengan sungguh-sungguh. Jangan kamu buat mainan. Jangan kamu lembek terhadap pengamalannya. Yang itu perintah, amalkan lakukan. Taati, yang itu larangan, tinggalkan, jauhi. Yakini itu haram, ini dilarang. Tinggalkan karena Allah. bikuwa Dengan segenap kekuatan. Dan seperti itulah a'imah salaf rahimahumullah dengan penuh kesungguh-sungguhan dalam agama ini karena itu mereka yakini modal mereka satu-satunya yang paling berharga di dunia ini agamanya. Tidak ingin dia buat mainan dan takut khawatir sekali mereka untuk tercoreng dan berkurang agamanya. Kata Imam Malik Ibnu Anas, dinuka innama huwa lahmuka wa agamamu itu darah dagingmu segala-galanya artinya untukmu itu yang akan menjagamu di dunia itu yang akan kamu pertanggungjawabkan jannah atau nar yang akan kamu dapati nanti di yaumul kiamat tergantung agamamu maka betul-betul jaga dan lindungilah dari setiap orang yang merongrong dan ingin merusak agamamu. Makanya para ulama salaf ingatkan, jauhi pergaulan dengan ahlul bidah. Tinggalkan mereka, iya kawa iyahu. Dan itu dari tanda kefakihan seseorang dalam agamanya. Hmm. Bahkan lebih dari itu, orang yang bermajlis dengan mereka, berteman dengan mereka, hindari, tinggalkan, jauhi. Ini semua untuk menjaga agamamu, kemaslahatan iman, kemaslahatan agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman, akidah dan agama kita dari makar-makar musuh-musuhnya Wallahu taala alam sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin